Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin Imam Yerusul Rabbil Alamin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Galal ma'alif rahimahullah ta'ala Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fidaraini amin <clears throat> Kita masih dalam pembahasan solat. berkata Alhamdulillah Haddad rahimahullah Fassalawatu hiya al-maktubatul khamas Maka salat yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tersebut Yaitu yang diwajibkan kepada setiap muslim Yaitu salat lima waktu Ad-duhru wal-asr wal-maghrib wal-isya wal-subuh Fatilka hiya salawat allati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwali ma dama yaqil. Maka itulah salat lima waktu yang tidak ada keluasan sama sekali terhadap seorang pun dari kaum muslimin untuk meninggalkan sesuatu daripada salat lima waktu tersebut baik dalam keadaan apapun selama dia masih berakal. Walau balagha bihil ajzu wal maradu ila aqsa ghayatihi. Walaupun orang tersebut sampai kelemahan untuk melaksanakan sholatnya maupun sakitnya sekeras apapun maka tetap hukumnya sholat tidak bisa ditinggalkan wassalatu wusta di dalam Al-Quran tadi disebutkan hafidhu ala salawati wassalatil wusta yang dimasukkan dengan salat wusta kata Al-Habib Haddad hiyal asar salat wusta di sini maksudnya adalah salat asar Allah Ta'ala mengatakan maka hendaknya kalian kaum muslimin menjaga benar-benar salat lima waktu terutama salat al-wusta Nah, itu salat al-wusta itu banyak perbedaan pendapat ulama tapi jumhurul ulama mengatakan bahwasanya yang dimasukkan dalam salat wusta adalah salat asar. Dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Disebutkan dalam kitab Riyadus Salihin. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur semua amal kebaikannya. Jadi minal muhbitat. Termasuk yang membatalkan amal-amal kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau kita meninggalkan sholat asar tanpa adanya uzur bisa jadi orang tersebut berarti murtad gitu lah. Memang kalau kita perhatikan sholat asar itu kenapa kok sampai be begitu e, dijaganya oleh Allah Taala? Untuk zaman sekarang ini, terutama mereka yang berada di kota-kota, itu sholat asal itu adalah sholat yang sangat-sangat melalaikan atau terlalaikan. Terutama para pekerja, itu kan pas capek-capeknya itu sore itu. Kadang-kadang pulang kerja, macet, akhirnya karena kemacetan itu akhirnya dia tidak sholat. Jadi banyak hal yang menyebabkan banyak kaum muslimin itu meninggalkan atau melalaikan, mengentengkan salat asar. Oleh karenanya diperintahkan Allah taala untuk lebih memperhatikan salat asar tersebut. As-sahih kama warada fil hadis sahih hasahallahu bi zikri ziyadatil fadli wasyaraf. Kenapa Allah Ta'ala lebih memuliakan sholat asar itu? Karena kata, kata Allah Haddad, karena di situ ada kelebihan keutamaannya dan kemuliaannya. Wazalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam dan yang demikian itu sangatlah masyhur di dalam agama Islam itu. Hatta balawana sampai-sampai telah datang riwayat kepada kita fi sababi nuzuli rukhsah fi salatil khauf di antara sebab nuzulnya rukhsah atau keringanan di dalam melaksanakan salat khauf annal muslimina bahwasanya kaum muslimin kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat adalah mereka bersama Nabi di dalam sebagian peperangan. Fasalla alaihi salatu wassalam salat ad-duhri ala al-wajhi mahud. Maka saat itu Nabi melaksanakan salat duhur seperti biasanya sempurna, tidak ada yang kurang. Seperti yang diwajibkan. Wa kana al-musyrikuna ghariban minhum yarawnahum. Dan adalah kaum musyrikin pada waktu itu sangat dekat kepada mereka dan melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Falamma faragu min salatihim setelah mereka selesai melaksanakan salat zuhur, gola ba'dul musyrikin sebagian kaum musyrik berkata kepada mereka, Lewa aghartum alaihim alihum hum fi salatihim la asabtumuhum. Andai kata kalian serang kaum muslimin tatkala mereka sedang salat, maka pasti kalian akan menang. bagi bagiatul musyikin, tapi sebagian yang lainnya mengatakan begini. Inna lahum ba'da hadis salat salatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim. Sebagian mereka menjawabnya dengan demikian jawabannya. Bahwasanya mereka itu mempunyai sholat setelah sholat yang sekarang dikerjakan oleh mereka sholat yang sangat dicintai oleh mereka lebih bahkan lebih dicintai melebihi daripada anak-anak mereka melebihi daripada istri-istri mereka yaitu sholat asar maksudnya nah, tunggu nanti nah, ketika sholat asar kita serang aja itu maksudnya gitu nah jadi orang kafir pun di zaman jahiliyah tahu bahwasanya sholat asar itu adalah paling abdulnya sholat bagi mereka tapi bagi kita mungkin Mungkin kita sekarang melihat mungkin paling susahnya sholat untuk dilaksanakan ya sholat subuh. Nah, tapi ternyata tidak demikian. Karena apa? Sudah tidur lama. Sehingga bangun itu masih segar. Tapi kalau sholat asar itu memang sangat-sangat melalaikan. Oleh karenanya nggak usah jauh-jauh kita ambil contoh saja di pondok-pondok itu. Nggak di pondok kita saja, di mana saja. Biasanya kita lihat di masjid itu sholat jamaahnya rapi duhurnya, subuhnya, maghribnya, isyaknya. Tapi kalau asar kurang. Bisa dibuktikan di pondok-pondok itu. Di mana-mana pasti seperti itu. Kalau di pondok semacam itu apalagi di luar sana. Atau ambil ambil contohnya di masjid sini. Kalau salat asar berkurang. Beda dengan salat-salat yang lainnya. Nah, oleh karena itulah maka ada ada ancaman tersendiri bagi mereka yang meninggalkan sholat asar tersebut. Ketika mereka mengatakan demikian, maka datanglah Jibril, katanya Abu Haddad. Galfanazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi khauf dan mengajarkan kepada Nabi bagaimana cara melaksanakan salat khauf. Sehingga tidak mereka tidak jadi menyerang karena padahal walaupun mereka sholat tapi ternyata mereka membawa senjatanya sehingga mereka tidak menyerang pada waktu sholat tersebut dan itulah diantara sebab-sebab e, turunnya hukum Salatul khauf itu seperti itu. Fandur, maka lihatlah wahai saudaraku kata Ibnu Haddad. Kaifa sara fadlu hadhihi salat bagaimana keutamaan salat asar ini makluman hatta lil musyrikin. Dapat diketahui bahkan oleh orang musyrik pun mereka mengetahuinya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi itu benar-benar memuliakan salat asar, mengutamakan salat asar. Wa qala ta'ala munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dan mereka semua kembali kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Laksanakan salat dan jadi kalian termasuk daripada orang-orang yang memusyrikkan. Fal inaba maka inaba itu yang dimasukkan dalam ayat tersebut kata Allah Haddad hiya arruju ilallah yaitu kembali kepada Allah. Wa taqwa sedangkan takwa dimasukkan dalam Al-Qur'an tersebut hiya al khasyah Allah yaitu takut kepada Allah. Wal igama li salah sedangkan maksud daripada igama li salah itu adalah hiya al-yan biha ala wajhil ladzi Allah bihi yaitu melaksanakan salat tersebut sesuai dengan yang dianjurkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman, ini masih kita membahas tentang kemuliaan dan keutamaan salat-salat lima waktu. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun dan mereka yang dari hal-hal yang melalaikan mereka berpaling darinya. Walladzina hum lizakati fa'ilun dan mereka yang melaksanakan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafidun dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kecuali dilampiaskan untuk kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak mereka fa innahum ghairu malumin orang yang semacam itu berarti tidak tercela famanittawa wa ra'a dzalika faulaika humul adun Sedangkan yang melampaui batas tersebut, maka itulah orang yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan. li amanatihim wa ahdihim raun dan mereka yang menjaga amanatnya, menjaga janji-janjinya. ala salatihim ala salawatihim hafidun dan mereka yang menjaga terhadap solat-solat lima waktunya. Wagala Taala dan Allah juga berfirman, Illal Musallin kecuali mereka orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun yaitu di mana mereka yang selalu melaksanakan kontinu melaksanakan salat-salat yang diwajibkan terhadap mereka. Fastasnahum min awil insan al-mahluki 'ala al-hala'i wal-jaza'i inda massi syarri lahu. wal man'i indal masjid khairi lahu maka Allah mengecualikan ilal musallin kecuali orang-orang yang salat dikecualikan daripada manusia yang memang setiap manusia itu diciptakan dengan dasar halu hulikol insanu halua suka mengeluh jazua tidak sabar dengan segala ketentuan Allah tapi orang yang salat dikecualikan kata Nabi mereka itu ilal musallin kecuali orang yang salat mereka tidak termasuk yang semacam itu katanya karena subhanahu wa taala yaqulu seakan-akan Allah taala berfirman innal musallina alal haqiqah laysa mimman yahla wa yajza wa yamna bahwasanya orang-orang yang salat itu sebenarnya bukan termasuk orang yang haluah termasuk orang yang suka mengeluh jazuah yang tidak sabar manuah yang mencegah segala macam kebaikan yang diberikan Allah Ta'ala alias kikir. Gultu, aku katakan, kata Allah Haddad. Lianna hadil awsaf minal mungkar. Karena sifat-sifat ini termasuk daripada sifat-sifat kemungkaran. Wa qala ta'ala sedangkan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa akimis salata dan hendaklah kamu dirikan salat Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan kemungkaran, dari perbuatan yang keji. Waladzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya sesebutan Allah adalah yang paling besar. Fal musalli al mugim li salaka Allah wa rasuluhu maka orang yang melaksanakan solat sesuai dengan dia, dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tanhahu salatuhu an fi'li ma yakrahu Allah minhu dapat mencegah salatnya tersebut dari orang yang melaksanakannya terhadap perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Misal hadis sifat al-madkurah seperti sifat-sifat yang disebutkan ini. Wa dan yang lainnya minal makarih daripada sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Wa alaihi salatu wasalam dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Hendaknya kalian melaksanakan salat sesuai dengan seperti atau yang kalian lihat bagaimana cara aku melaksanakan salat. Fal musalli alal itiba wal ittida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi alal wajhi alladhi naqalathu ulama'ul ummah minas salaf wal khalaf radhiyallahu anhu. Maka setiap orang yang salat dengan mengikuti jejak Nabi, meniru jejak Nabi dalam cara melaksanakan salat sebagaimana telah dinukil oleh para ulama baik yang terdahulu maupun yang sekarang itu adalah wal musalli al ma'dud innallaha minal muqimina lis-salat wal muhafidina 'alaiha yaitu termasuk orang yang melangsungkan menjaga salatnya dan termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tersebut. Dan itulah diantara keutamaan dan kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala bagi mereka-mereka orang yang melaksanakan sholat lima waktu. Oleh karenanya, cukup kata Al-Habibullah Haddad di dalam kitab yang lainnya, Sholat itu kalau seumpama tidak ada kemuliaan lainnya. Tidak ada keutamaan yang lainnya. Hanya saja Solat itu berupa hadiah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi ketika Nabi sedang melaksanakan mi'raj, maka itu sudah merupakan sebuah kemuliaan dan karunia yang besar untuk umat ini. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW ketika Nabi SAW mi'raj, dia mendapatkan tiga hadiah, bukan? Yang pertama adalah kewajiban sholat lima waktu. Yang kedua, akhir daripada surat Baqarah, yaitu dari walillahi ma fis samawati wa fil sampai akhirnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah akan memasukkan umatmu selama di dalam hatinya ada ucapan kalimat la ilaha illallah. Itu hadiah daripada Allah Ta'ala ketika Nabi SAW sedang mi'raj. Kalau seumpama tidak ada keutamaan kecuali itu saja, itu sudah merupakan sebuah keutamaan yang cukup untuk meyakinkan kita bahwasanya salat lima waktu adalah sebuah keutamaan yang paling mulia daripada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kata Allah Ta'ala juga, maftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaihi minas salah. Allah tidak pernah mewajibkan suatu pekerjaan kepada makhluknya lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada sholat. Oleh karena itu kata Nabi SAW, para malaikat tidak ada pekerjaan lainnya. Yang berada di Masjid al makmur jadi di atas Ka'bah itu ada sebuah masjid di atas, yaitu di langit yang ketujuh. Pas di atas Ka'bah. Nah, itu namanya Masjid Makmur, dijaga oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim di situ. Nah, itu setiap hari Allah Ta'ala menciptakan 20 ribu malaikat. Setiap hari, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi berapa jumlahnya sudah? 20 ribu malaikat setiap hari diciptakan. Di antara mereka ada yang sujud-sujud terus sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang ruku-ruku terus sampai hari kiamat. Di antara mereka ada berdiri melaksanakan sholat begitu sampai hari kiamat. Tapi subhanallah coba lihat ya malaikat yang sudah melaksanakan sholat semacam itu. Nggak ada lintasan sama sekali tentang dunia, tentang syahwat, tentang bisikan-bisikan yang melalaikan. Tidak ada sama sekali. Hanya sholat sebagaimana diperintahkan. Dari mulai diciptakan sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Tapi lihat apa yang diucapkan oleh mereka. Ketika Allah Ta'ala sudah meninggalkan mereka, mematikan semuanya, membangkitkan lagi, apa kata yang malaikat? Galia ya Rabb ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, sungguh aku tidak mengetahui dengan sedetail-detailnya tentang kemuliaan dan keagunganmu ya Rabb. Dan sungguh aku tidak bisa melaksanakan ibadah kepada kamu sebaik-baik ibadah yang engkau tuntut kepada kami ya Rabb. Nah, jadi padahal seperti itu, apalagi sholat kita gitu. Nah, oleh karenanya Imam Hasan Al Basri itu ketika didatangi ini perlu untuk sekarang resepnya ini. Ada satu orang datang kepada Imam Hasan Basri. Gal ya Imam Hasan, rizkiku sulit, rizkiku sempit. Aku cari sana usaha sini usaha sini tapi belum datang juga rizkiku. Apa katanya Imam Hasan Basri? Perbaikilah sholat kamu. Ada lagi satu orang datang kepada dirinya, Gal, wahai Imam Hasan Basri, istriku berani kepadaku, anak-anakku tidak patuh kepadaku. Lagi-lagi beliau mengatakan perbaikilah sholat kamu. Datang lagi satu orang. Dia bilang, saya punya pertanian. Airnya cukup, tapi selalu gagal panen. Lagi-lagi beliau mengatakan, perbaikilah sholat kamu. Kenapa? Allah Ta'ala melalui kekasihnya Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Man ahsana salatahu, ahsanallah dunyahu. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya Maka Allah tentunya akan memperbaiki dunianya sehingga semua tiga orang itu tiga keadaan jawabannya cuma satu, perbaiki sholatnya. Kadang-kadang kita ini sangat-sangat tidak sopan gitu. Kalau kita kepada guru kita, kepada orang tua kita, sopannya luar biasa. Kalau kita sedang sholat, kita menghadap siapa emangnya? Oleh karenanya kita lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunda Nabi Muhammad SAW, yang sebetul, sebelum beliau itu lahir sudah dipuji oleh Nabi SAW. Ketika beliau menggendong Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein di atas pangkuannya, Lalu beliau berkata kepada Imam Abi Hurairah, Galia ya Abu Hurairah, keduanya ini adalah putraku. Siapa yang mencintainya dan mencintai keturunannya, maka dia nanti bersamaku di dalam surga. Di saat itulah beliau juga berkata, Husain ini, dia nanti akan mempunyai anak bernama Ali. Jadi kadang-kadang hal-hal yang semacam ini kan banyak dalam hadis Nabi ya. Coba mereka itu melihat, menilik, mencermati banyak hal yang dikatakan oleh Nabi ternyata terbukti semuanya. Bukankah itu adalah sebuah mujizah yang menggugah kita bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar. Gitu. Dikatakan nanti Husain ini aku punya anak namanya Ali. Dia adalah orang yang paling beribadah di muka bumi ini. Dan nanti Ali ini akan punya anak namanya Muhammad. Dan dia adalah orang yang paling banyak ilmunya. Dan subhanallah, pada waktu itu Sayyidina Husain masih kecil, umurnya 6 tahun. Dan subhanallah setelah dia besar dia kawin punya anak Sayyidina Ali dan Abidin. Sayyidina Abidin kawin kemudian punya anak Muhammad Al-Bagir. Kalau engkau bertemu dengan keduanya wahai Abu Hurairah sampaikan salamku kepada mereka berdua. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana dipuji oleh Nabi. Pantaskah beliau mendapatkan pujiannya Nabi tersebut? Sangat pantas. Lihat bagaimana diantara managibnya Sayyidina Ali dan Abidin. Biar kita paham Kata kata Abdullah Haddad ini dalam kitabnya, biasakan kita itu membaca managibnya para solihin. Karena apa? Paling tidak, paling sedikit yang kita dapatkan kalau kita biasa membaca managib solihin, kita akan mengatakan, kamu itu tidak ada papanya. Sehingga tidak timbul, ujub itu tidak timbul. Kadang-kadang kan kita sholat, malam Jumat sekali, atau pas malam kemis, biasanya ada champion itu kan bangun sekalian, ah sholat tahajud gitu. Eh, itu karena kadang kan timbul pagi harinya, oh alhamdulillah saya sholat malam gitu. Padahal kalau dibandingkan dengan para solihin, kalau kita baca margimnya solihin, nggak ada apa-apanya itu. Sayyidina Syekh Abdul Ghani Jalani dari umur 15 tahun sampai beliau meninggal umurnya 98 tahun itu nggak pernah nggak nggak tidur malam itu nggak pernah selalu memakmurkan malamnya Sayyidina Muhammad Jamalul Jamalulail saya punya kakek Muhammad Jamalul Jamalulail itu beliau tidak pernah tidur malam dia hidupkan malamnya dengan apa? Membaca Al-Quran. Sangat nikmat dalam membaca Al-Quran sampai-sampai kadang-kadang dia lupa kalau sholat subuh itu belum dilaksanakan. Kenapa? Dari sangat khususnya. Jadi dia terus baca-baca sampai akhirnya ada ada matahari yang menyengat kepada badannya baru dia sadar oh belum sholat subuh. Kan beda sama kita. Kalau kita main catur bisa lupa. Lihat TV, nonton bola bisa lupa sampai sholat subuhnya kelewatan. Karena biasanya nyambung kan dari SCTI langsung ke TV One yang Spanyol itu bisa sampai jam 6 itu. Selesai udah saat subuhnya. Nah, tapi lihat ini. Saya ngikuti juga soalnya gitu. Tapi sholat. <laughs> nah, jadi coba lihat bagaimana mereka ini. Ini saya Ali Zabidin salah satu contoh untuk menggugah kita. Saya Ali Zabidin ini orang-orang yang betul diantara mereka orang yang betul-betul menggunakan kesempatan. Emang kesempatan ada dua, dua kali ya Pak? Tidak ada sekali aja. Oleh karenanya gugah diri kita, nggak ada kesempatan lain. Hanya sekarang ini. Sangat rugi orang yang sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun, apa yang sudah dia lakukan apa? Apa yang akan dibawa nanti bekalnya kepada Allah SWT? Apa yang akan kita bawa? Gak ada satu orang pun yang nanti masuk kuburan dengan amalnya istrinya, dengan amalnya anaknya, dengan amalnya gurunya, nggak ada. Semua dengan amal kita sendiri. Apa yang kita persiapkan? Untuk menghadap itu apa yang kita persiapkan? untuk melaksanakan perintah Nabi yang dikatakan kata Nabi SAW kalau kalian mendengar apa yang terjadi di alam kubur maka pasti kalian itu tidak akan pernah tertawa sama sekali seumur hidup kalian dan tidak ada yang mendengarnya dan kecuali semua makhluk Allah akan mendengarnya kecuali manusia dan jin tidak mendengar kenapa demikian? ya karena itu adalah termasuk fitnah termasuk ujian Allah untuk menguji kita kamu percaya nggak? sudah dibawa oleh Nabi. Lihat bagaimana pembuktian daripada ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan zamannya maupun zaman akhir semuanya terlaksana, semuanya terbukti. Bukankah itu tidak membuka pikiran kita bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW itu benar adanya. Jadi kadang-kadang kita tidak terpikirkan seperti itu. Lihat bahwa Syekh Aliza Abidin. Beliau itu kalau sudah mau melaksanakan udu, wajahnya itu pucat kalau sudah mau melaksanakan wudu, wajahnya, wajahnya itu pucat. Setiap kali, bukan hanya sekali, dua kali, sebulan sekali, enggak. Setiap kali mau melaksanakan wudhu, pasti wajahnya pucat. Nah ini gambaran daripada orang-orang yang benar takut kepada Allah. Sehingga ketika ditanya oleh murid-muridnya Galia ya Imam, kenapa setiap kali aku lihat engkau ketika melaksanakan wudhu pasti wajahmu itu pucat? Apa kata beliau? Gal bagaimana tidak? Tahukah engkau? Kepada siapa sebentar lagi, sebentar lagi aku menghadap? Kepada siapa sebentar lagi aku menghadap? Itu yang dirasakan oleh beliau ketika itu. Jadi bukan bukan tambah senang, senang ada di dalam hatinya, tapi takut lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sampai sholat yang akan dilaksanakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut sholat yang akan dilaksanakan nanti menjadi sebab dia itu jauh daripada Allah taala. Sebagaimana kebiasaannya Imam Hasan al-Basri Imam Hasan Basri rahimahullah rahmatullah berat. Kalau habis sholat, selesai sholat, dia lihat gini. Lihat gini. Jadi matanya dipejamkan satu, yang satunya dibiarkan terlihat supaya melihat hidungnya. Sudah berubah nggak wajahnya? Apa maksudnya dia melihat seperti itu? Takutnya setelah dia melaksanakan sholat itu dia lihat datanya sudah hitam gosong karena apa? Sholatnya yang tidak ada khusyuknya itu, sholatnya yang terlintas yang tidak yang tidak tidak itu dalam sholatnya itu. Coba lihat, bukan seperti bukan tambah seperti beliau, akhirnya beliau itu tambah lupa diri, lupa daratan tidak tambah tinggi derajatnya tambah takut kepada Allah, tambah tawadu kepada Allah SWT. Itulah sanus solihin. Oleh karenanya mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah Taala betul-betul menikmati yang namanya solat. Solat bukan lagi menjadi beban, bukan lagi menjadi kewajiban, tapi sudah berubah menjadi sesuatu yang hobi, sesuatu kesenangan, sesuatu yang yang yang menyenangkan. Dan itu adalah wirasa Muhammadiyah. Itu adalah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan jadikan kesenanganku dari urusan dunia ini adalah salat. Dan itu setiap orang dari kita pasti kita mendapatkannya bisa. Kenapa? Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan Mi'raj, dan ketika beliau itu menghadap kepada Allah berada dalam Sidratul Muntaha pada saat itu ditinggalkan oleh mereka Jibril majulah wahai Nabi kata Nabi gal ya Jibril di dalam di tempat yang semacam ini engkau tinggalkan aku maka kata Jibril gal ya Rasulullah setiap orang mempunyai makom tertentu seandainya aku langkahkan kakiku satu langkah saja maka pasti aku akan binasa karena cahaya ini Aku tidak mampu ya Rasulullah dan kau mampu. Majulah engkau. Begitu dia maju, maka dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk turun ke bumi, maka di saat itulah Nabi Muhammad berkata, Ya Rabb, setelah aku merasakan kesusahan, kegundahan yang banyak di dunia, dan sekarang aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di tempat ini, kemudian engkau perintahkan aku lagi untuk turun ke, ke, ke bumi, maka kata Allah Ta'ala mengatakan, Galia ya Muhammad, tugasmu belum selesai. Dan aku jadikan kenikmatan yang kau rasakan sekarang ini, aku jadikan di dalam setiap sholatmu. Oleh karenanya, ada temannya Habibullah Haddad, namanya Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Itu kalau sholat itu sama seperti sholatnya kita. Ada miripnya sholat kita dengan sholatnya Habib Ahmad bin Umar Hinduan. Apa itu? Sama-sama cepatnya. Cuma bedanya alasannya. Kalau kita cepat pengen cepat selesai. Kalau Habib Ahmad Umar Hinduan itu mengatakan, aku sengaja cepat-cepat dalam sholatku. Kenapa? Karena aku tahu, kalau aku sampai lebih lama makan, lebih dari semestinya, maka dari lazatnya aku bisa mengeluarkan esperma karenanya. Coba lihat. Jadi sampai demikian. Jadi dia itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam sholat mereka. Radiyallahu anhu ardo. Hatim al-Asam yang diceritakan itu di dalam kitab Al-Gusyairiyah Beliau dikatakan al-asam yang tuli karena akhlaknya yang baik itu. Beliau mengatakan aku itu berusaha untuk mendapatkan solat dengan cara nikmat selama 20 tahun aku mujahadah. Baru aku dapatkan salat yang nikmat itu. Setelah aku mujahadah 20 tahun baru aku rasakan kenikmatannya juga 20 tahun. Nah oleh karenanya paling tidak kata Imam Ghazali kalau seumpama kita itu tidak bisa merasakan kenikmatan, tidak bisa merasakan hakikatnya sholat itu, paling tidak dalam tiga hal. Hendaknya kita itu harus hadir. Yang pertama, Pak, yang pertama ketika kita mengucapkan Ini wajah tu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arad. Sesungguhnya aku arahkan, aku hadapkan diriku ini kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jangan pada waktu kita mengucapkan itu pikiran kita kemana-mana. Itu kita sedang bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada saat ini aku hadapkan diriku ini, hatiku, mataku, semua anggota badanku kepada Allah yang menciptakan segala macam alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca iya karena budu iya karena stain. Hanya kepada engkau ya Allah, aku meminta pertolongan. Hanya kepada engkau ya Allah, aku berhamba, aku beribadah. Jangan sampai ketika kita mengucapkan itu, kemudian hati kita berada di mana-mana. Kemudian yang ketiga adalah ketika mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Masa pantas ketika kita mengatakan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi tapi pikirannya kemana-mana. Maka paling tidak kalau kita tidak bisa melaksanakan kehusukan dalam semua salat kita ketika dalam tiga hal itu jangan sampai kita lalai pada saat itu. Karena itu yang paling utama. Sehingga di dalam suatu hadis sebutkan jika seseorang sudah menghadapku dalam salatnya, Allahu Akbar, maka aku berhadap di depannya. Tapi ketika terlintas dalam hatinya selain aku, maka aku katakan, itu dalam hadis kesi. Abdi yara ila ma huwa minni. Hambaku telah melihat kepada sesuatu yang lebih baik daripada aku. Apakah ada yang lebih baik daripada Allah? Kalau terlintas dalam hati kita dalam salat kita seperti itu, maka Allah akan mengucapkan seperti itu. Tapi Allah Maha Pengampun, sekali dimaafkan. Lintasan kedua datang lagi, Allah juga mengucapkan lagi, oh hambaku melihat kepada sesuatu yang lebih baik daripada aku. Apapun yang kita lintasan berarti Allah Ta'ala mengatakan itu lebih baik daripada Allah. Kalau sampai dia kali lintasan itu masih tetap ada, apa kata Nabi Muhammad? Maka aku lemparkan solatnya sebagaimana kalian melempar baju yang usang itu. Nauzubillah ini yang dikatakan solat yang bukan membawa berkah, tapi solat yang membawa azab bagi yang melaksanakannya. Waliyahzubillah. Akhirnya kita minta pada Allah Taala, semoga solat kita itu disempurnakan oleh Allah Taala. Semoga solat kita yang dulu dulunya dilaksanakan semua diterima oleh Allah Taala, dipenuhi pahala-pahalanya, diberikan keberkahannya kepada kita semua, dan solat-solat kita menjadi sebab kita semua dijauhkan dari segala macam kemungkaran, segala macam perbuatan yang keji, dan menjadi sebab kita dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah bantulah kami. Kalau bukan karena engkau ya Allah maka pasti kami tidak akan bisa melaksanakannya ya Allah dengan kehusukan kami di dalam menghadiri majelis ini dengan niat kami yang baik dalam menghadiri majelis di, mul di rumahmu yang mulia ini ya Allah berikanlah permintaan kami jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan kenikmatan dalam solat kami ya Allah sehingga solat kami menjadi sebuah pemberi syafaat bagi kami semua kelak ketika kami berada di alam kubur kami maupun di alam masyar kami ala hadiniyah wa likulli niyatin salih wa al-fatihah